modal utamanya apa iman ngapa bu iman makanya petunjuk ayat Quran nih amanu wa amilus salihat Bismillahirrahmanirrahim wal ushri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil بالحق وتواصوا بالصبر Demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada pada kerugian dan bahkan masuk neraka apa semuanya tidak ada pengecualian illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman itu yang tidak rugi itu yang tidak masuk neraka wa amilus solihat dan iman itu terekspresi dalam amal-amal solih makanya lek ono amanu gandengannya mesti amilus solihat beriman dan banyak beramal solih Allah masya Allah Muhammad ini pelajaran Bapak Ibu kalau ada amanu yang timbul ya amilus solihat kalau ada imannya maka yang dilakukan adalah amal-amal kebaikan berarti lek mboten wonten amanu mboten wonten amilus solihat nek gak ono iman Boten sakit ngelampai amal-amal soleh. Akhirnya tumindak jahat, ngelakoni maksiat, kengeng punopo. Sebab boten wonten imane. selagi ini tersi wonten imane, boten bakalan tumindak dosa, boten bakalan tumindak maksiat. Menjenengan kena apa boten? Orang ono kok maling ngarep ngelakoni mindak eh kok terus moco niat disik Masa Arab nyolong kok Bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyolong sunatan lillahi ta'ala karenanya yang penjenengan ngaku iman bu bu harus diekspresikan dalam bentuk amal-amal solih embo iman aja sampai kotor iman kudu selalu bersih suci soalnya iman ku sambungnya datang gusti Allah kang mau suci yang imannya kotor buatan sakit nyambung datang gusti Allah yang orang nyambung yang gusti Allah dungo yang buatan dituruti wong orang nyambung tapi lek nyambung datang gusti Allah dungo saat dongo mandi makanya tiang sing mandi dongane niku antine bersih bersih roto roto nyun pangapunten kulo niku lek wonten kiai desa desa sepuh sepuh kiai desa dongo najan ora fase kulo amini soalnya niku resik tulus ambek an mana kiai desa desa wi roto roto urung iso gawe proposal tulus najan ora fase tak amini kalau Ndonga ya Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngapia tampil jasadi wa jiyada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki tak amini kiai-kiai kota apa mana kiai anyar-anyaran fase tapi kepinteran gawe proposal tur wani ngerubah kwitansi Ini ajan fasih aku kok namin megah aku. Ya, fasih fasih Allah Allah Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fil rizqi lah mune kofi ngati indil-indile ucul kelotak makanya kadang kengeng pun apa <clears throat> nasehati tapi kok mboten melebu neng hati soalnya nasihat itu berangkatnya nggak dari hati hambar rasanya cemplang apa yang keluar dari hati masuknya akan tertanam ke dalam hati betul nasihat yang keluar dari hati yang tulus hati yang bersih pasti akan masuk pula ke dalam hati dan tertanam kuat gampang diterima Beda dengan nasihat yang hanya dari the cocot. Berangkatnya dari nafsu, gak bakal melebur nengati hati Congor lho orang ngerti cocot. Gak bakal melebur neng juru hati Mau apa mana berangkatnya tekan nafsu. Hmm. Lewat begitu saja. Kula niku niteni itu ya, konco-konco ngapunten-ngapunten gak Penceramah-penceramah ngoten niku. Kadang-kadang terkenal ber segeradakan tok setahun lep entek hilang kata tau ngoten niku. Ngawale koyo yo tapi setahun hilang nggak ada gaungnya lagi. Hilang kenapa? Keikhlasannya kurang, nggak berangkat dari hati. Lo nopo mawon nih berlaku untuk semua kok. Nyen pangapunten. Aduh waktune. Kiai-kiai sepuh dulu ceramah gak tahu suwe. tapi mancep ning jero ati terus dilakoni karo santri-santrine lan jamaah munggah panggung ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah kersane uripe mulya donya akhirat aja lali nek bengi salat tahajud pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun wis jamaah paham kabeh kiai ini mau nerang nopo tahajud dikon nopo karo kiai ini tahajud kabeh paham nah, saya lagi ceramah nih sampai sak jam setengah ini mbaulet zaman ya orang ngerti-ngerti ngono iki. Mulane ya sing sing bener ya sediluk ngono kuwi. Sesuk ceramah meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya uripe barokah, aja lali salat duha. Pun cekap semanten akhirul kalam. Bareng arep salam ya ana sing usul. Ngapunten Yai pesenin jenengan wingi tahajud niku dereng sakit ngelampai, empun ditambah riyin oh ya wis duhane ora sida tahajud wae akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saiki ana kiai diundang ceramah nang model ngono ha ora disangoni Pak ya.